بسم الله الرحمن الرحيم قال المسلم mala sopo syahid mala syahdin di arti wong jika ada seseorang yang mengambil harta orang lain Summa tawarwalah Muka kali-kali Warok Muka kali-kali warok Fokus sopo syahtun yang salah Fajarah mubarakur sopo syahtun yang pertama Syahtun Bihi kelawan gowo malu Bahkan sini dalam si wakati Di dalam sakuti mandiri sakit yang kedua Hukaimal fi ilmi Yang dalam kehalalan Makanya Melakukan atau Makanya Mengkokola kono Kokoman fi ini Itu tetap di dalam kehalalan Jika ada seorang yang mengambil hartanya orang lain Kemudian dia mengembalikannya setelah orang yang memiliki harta itu apa? mengembalikan kepada ahli atau kepada seluruh penduduk bumi. Kemudian penduduk bumi itu semua orang itu mengatakan ini harta. Itu sebenarnya tidak ada, masih belum ada. Tapi sulitnya akun ada ini yang berupa akun. Akun itu bisa hormatan atau nama baik. Fakir itu mukmin, mau tahu itu dirani, mau mukmin, asal itu karena lima ini penyebab sakit atau kita harus lebih menjaga kehormatan orang lain daripada menjaga harta orang lain. Wamil kalam dan itu tafsir dari guru Abil Mawali Asyari Rahimahullah Ta'ala nyatanya Abil Mawali utawi mimma yukibul kuliah mimma ikut tenaga ibarat yukibu karena dekati Allah Al-Murid dan Murid Salah satu yang dapat membatalkan santri ada kalau tinggi samping muka naik derajatnya makamnya buku-buku tinggi bagi ahadin dengan muslimnya ikuti bagi al-murid tinggi bagi ahadin dan lebih uang minal muslimina ing dalam kita posisi minal muslimina saking orang muslim ومن ابتلي بوقوعه في ذلك فليقرأ الفاتحة ومن لم يطلق الله kudulia iku lamun tercuko sapa man biruku iki kalawan kumisane man fiza zalika di dalam gunung-gunung woi riba di ahadin min sini fal yakro moko kesti mojo sapa man al-fatihah ing سورة الفاتحة وسورة الإسلام لن سورة لا والمعاونتين لن من أعوذ برب لا لن كل من برب الناس فليقرأ الفاتحة ويجعل ويجعل ويجعل لمن تبعك تقرأهما ترى الدنيا جعلني قراءة الفاتحة وسورة الإخلاص إلى آخره في صحاح في ذلك الشخص إن dalam piro-piro catatan amale kulun-kulun Allah. Kalau orang yang ada seseorang riba itu juga termasuk salah satu sebab seseorang tidak bisa makomnya tidak bisa lain. Kalau orang sudah terlanjur hibah bagaimana? Maka baca kata suruh istilah dan kulang kulang salam dan kulang Yang pahalanya itu dihadirkan atau diberikan kepada orang yang kita tinggalkan tadi. Pak ini mengatakan itu bahwa itu dikuningan di sebuah Yesus. رسول الله أي رسول الله صلى الله عليه وسلم katanya Abi Mawar Asyadi Pak Ibu yang dalam dulu Berarti mimpi Karena aku pernah bermimpi Melihat Rasulullah Wa akhbaroni Lana berarti Rasulullah Ini bisa Bidani Kalawan Bunuh-bunuh Kalian Kau من الربا tak تحصل من dan berjalan. Ya dikali ikukan berkaluni pengumumkan sama. Baina yadai dari ini dalam antara ini Wa arju lan dapat kepenjun ayat awalan ayat dan Kebetulan saya pakai nomor insur Akhirnya tahu orang benar Ini yang kau berhenti-henti Seimbang Akhirnya tahu orang benar Akhirnya tahu orang benar Ini yang kau berhenti-henti Kau kau Anggi bangsa tawa dari kaki menggunung-gunung inang di atas tawabat, ya rahi diri murid Di kabarnya Nabi Mawar Fasyari itu, beliau pernah diajarkan oleh Rasulullah seperti itu, caranya kalau kita sudah kandung kita, Kenapa karena hibah dan pahala itu itu nanti tertahan ada di depan Allah. Kemudian kepada Muslim Khawatir, saya berharap lagi nanti saling menghentikan diri. Wa aktir lan nasihatullah yang alaihi istighfar kami istighfar. Tabaan krono manut, krono manut di Quran yang ahli, mari Al-Quran ahli. Al-Ahli dikatakan, wa hadis dan tersebut ini dalam hadis. من رواية البخاري تقريب رواية البخاري ربما إني لأكثر الله إني لأكثر الإنسان لأكثر jalur sepuro sapa ingsun Allah ing Allah wa atubu lan taubat sapa ingsun ilahi maring Allah fil yaumi ing dalam sedina sahabat Sepertinya kelawan itu dulu marotan makani ambalani. Wali muslim ini La hadir lima muslim rupanya wa ini la yuwon alaihi qulbi wa ini lam tatman itu la yuwon Iku yang ini dan tungkap dan tungkap alam ya ina tak itu opo kondi ati itu ini kan tak seperti itu tak asal sungguh tua ikut ini jalur suruh menurut pengetahuan jalur suruh sopoh itu Allah dari Allah ini atas marwati ini satu sambatan Wali beribadah Lalu ada satu Ibnu Hibban. Rupanya inna kunna lalu nu'iddu di Rasulullah Inna seperti itu sahabat. Kunna itu orang sosok itu lalu nu'iddu. Yakti lan yang sosok itu. Li Rasulillah kata Rasulullah sallallahu Kita itu menghitung menghitung Rasulullah, menghitung bacaan Rasulullah. Fil majlis indal majlis alwar ini. Ketika beliau duduk satu kali menunjukkan di sebuah masjid. Rabbi sirri wa tub alayya innaka antat Allah rahim. Ngitung Rabbi sirri yang Rabbi sirri. Rabbi sirri ila ya Rabbi sirri bukti-bukti ngepuro panjenengan Tuhan di maringi di maringi Waktu lalu mukti-mukti dari tobat panjenengan Tuhan air di negara kalau tarzat dia tumbuh hurufnya pakai ila atau ila lagi bertobat kalau tarzat dia tumbuh anak menerima tobat tubuh anak dia berarti menerima tobat Allah tapi kalau tarzat dia tumbuh di nomor tubuh di Allah bertobat Allah mutahlah hurufnya dulu Inilah tak pernah kami dengan Tuhan Antar yur dengan Tuhan Atau walau diudat Kang Moho nerima kota Maha penerima tobat Ar-Rahim Tur akhirat Para sahabat menghitung bacaan ini dalam satu majelisnya Rasulullah. Rasulullah itu membaca ini, ini adalah rotin kelawan satu sahabat. Rasulullah yang sudah maksum terjaga itu, beliau masih beristighfar karena mengajarkan kepada kita. Wafi kita ini lalu disebut di dalam wasiyat ini. ini kunci ekstrem nabi kata Rasulullah tersebut ing dalam wasiati Abu Hasan Asy'ari rupanya wasiat alaika istighfar alaika netepono sira kabeh eh netepono sira istighfar kelawan istighfar wa illa yakun lan sanajan ora Gunakan ikut tetap dalam membunuh-membunuh istighfar apa nahbun dosa. Sudah beristighfar saja walaupun kamu tidak punya dosa. Istighfar saja. Waktabir Waktabir lantar Tulo-tulo Ambillah pelajaran Ambillah pelajaran Iktibar Waktabir lantar Tulo-tulo Sopasiro Bistighfar maksumi kelawan istighfari wong kafir terso al akbar yang agung nyatane Rasulullah ambillah pelajaran dari istighfarnya Rasulullah Bak dan isyarat ini dalam tahun lingkungan setelah Rasulullah itu mendapatkan kabar gembira wal yaqinan keyakinan bima kelawan dari sepuluh ini perkoro kalau bisa perkoro takut dengan kami ini pokoknya bayarin mami dan bihi sangking musolnya dengan wamalan perkoro tak akor tak akor kan akhir pokoknya Rasulullah saja yang telah diampuni kesalahan terdahulu dan yang akan datang itu tetap beristighfar apalagi kita. Wa yang bagian itu Opo kasratul istighfar Ake istighfar Inda awal lagi Ini Ingkanem Nangitani Karawitani Uni Ketika Maghrib itu Perbanyak istighfar Makanya kalau sebelum maghrib setengah jam sebelum maghrib sudah ada di musola baca Quran berdoa nakro wa akhirihi wa inda akhirihi dan inda lam akhiri al-lain di sebelum subuh wa awalan nahari lakin dalam kawinani siang kawinan awan di pagi hadis Ibnu Majah Krono hadis Ibnu Majah Rupani Ma'amin hafidun ini Yirfa'ani ilallah ta'ala hal hafidun ini Min ziyadah Min tambahan Min yang jatuh setelahnya Nasidah Itu minta tambahan Orang utawi saking malaikat guru. Yarfa'an kami ngangkat sapa kafirun ini Allah lagi Allah. mundur yaumin ing dalem dina. Ngangkat sahi patan ini catatan. Fayaro mongko ningali sapa Allah di awal sahifati inna dalam tawlani talahan wa wati akhirnya dan ing dalam akhir sahifah istighfar ing istighfar jalur pengampura Khobarnya mutazat namun harbain illa kola angin kola itu jalur Allahumma subhanahu pergopaku teman-teman ini awet memburu seperti itu. Aku telah memberikan maaf. Di ardi mari wabul rasul. Mabina korokai rahmikasi. Mabina ing perkoro. Bina korokai rahmikasi ingkang tetap ing dalam antara ini. Pucuk luruni catatan. Aku telah memaafkan hambaku dari dua ujung catatan, mulai dari awal sampai akhir. Karena setiap hari itu catatan kita itu dihaturkan oleh Rapor satu dan mokok catatan lima liman kasih umum. Wajah kamu sesok nanti pisau kita ing dalam catatan iman liman kali wong wajah kamu sokok nanti sohifat ini ing dalam catatan itu mana nemu istighfar istighfar tapi rongkan akhir maka sangat beruntung yang pertama yang demikian proses istighfar tidak boleh dari Ya kan? wa indah kukir rizki dan yang demikian proses istighfar indah kukir rizki min kulli dhiqin saking saben-saben kerupekan min kulli dhiqin saking saben-saben kerupekan makhrajat ing nggon maktul Orang yang senantiasa sifat itu Allah akan memberikan dia jalan keluar di setiap permasalahan. Wa min kulli dan saking kerusakan kesusahan Fawajar di Jadi yang ada kesusahan Pasti ada tukang orang yang melalui Senang kita berada. Kalau dia susah nanti akan bayar Warozaqahu lalu marini sapa Allah. marini rezeki sapa Allah ku iman. Min haitsu la yastasib saking di dini orang. Nyono. Sapa Wa inda wuku itu yang pertama. Jadi perbanyaklah istighfar di waktu-waktu tadi itu atau ketika kita tidak memiliki rezeki. Kalau kamu nanti berkeluarga, suaminya kamu masih belum punya pekerjaan, perbanyak saja istighfar. Tapi jangan hanya istighfar, berusaha juga. Pengen istighfar. lagi istighfar, istighfar, jangan terus berusaha Ada yang kau tidak lagi. Terus berusaha. Tapi perbandingan kita. Wa wuku izan di nanti dalam nanti kami itu dibagi dosa. Lima krono hari. Lima krono krono hari. Krono kan dirasaki ing hati. Al-hakim sopoh hakim Fisohihi ing dalam kitab Tauhid Al-Hakim atau bisa ditanya mana dari nama serial berarti lima lawan kronologi dari riwayat Hakim Al-Hakim Mustafa Hakim si Tauhid di dalam kitab Tauhid Al-Hakim riwayat Hakim ing hadis mani muslim mani muslimin yang mau zamban Orang utawi nanti uang muslim. Ini beda lagi. Orang utawi nanti uang muslim. Yang malu kan melakoni seorang muslim dan bantu itu Illa illa iku angin atau angin itu illa wafat angin itu anginnya illa wafat angin itu kajian Al-Malaku Sopo Malaikat Al-Muwakkalu di soli Bi'isoi Dunubi Kawan itu kilo soli Muslim salah satu karahatin ini dalam kan menduduki Rasulullah waktu kan Orang Muslim yang melakukan dosa itu malaikat yang dipasrai, dipasrai, yang dipasrai, yang diberi, yang dipasrai. Ada bahasa Indonesia yang dipasrai, misalnya pasrai yang dipakai untuk mencatat dosa itu masih diam dulu salah sasana Pak ini tawfaro mukolamun jalur puro soto muslim Allah ing Allah fi syai'in ini dalam suci-suci yang dikatakan saking mengguna-mengguna di waktu lalu waktu lam yuqihum alaihi lam yuqihum moko ora nulis sapa al malakul muwakkal hu ing alzan azan alaihi menghadapi alaihi menghadapi muslim Walau yang azab lan ora den dikso apa alaihi ing atase muslim yaumal kiamat ing dalam dina kiamat. Tapi istighfar di sini bukan hanya istighfar bohongan. Asli pastor Allah. Alhamdulillah ilang ya batu. Jering boleh pastor Allah. Jering boleh pastor Allah. <laughs> Jangan istighfar banyak. Nah, begitu saja. Wa indah kita jami'il amal. Lan ing dalam nalisani rantumi sekalian ini Rasulullah kelakuan. Ketika itu selesai itu kita baca istighfar. Mari dengan kami setelah belajar, setelah pokoknya setelah beraktivitas. Fakad ada makna teman-teman wisnuhakan al-alifuna sosok biro-biro kang Bila alat isbab menjadi jami'il a'mal ingatasi milang-milang sunnai milang-milang demeni milang-milang demeni rakungi ini pira-pira kelakuan bil istighfari kelawan istighfar kalau sudah selesai dengan aktivitas belajar istighfar kalau sudah uh, obrol banyak dengan teman-temannya baca itu jadi mah macam kafaratul masjid itu Wakil hadis uh, Subhanallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wafil hadis lah tersebut dalam hadis rupa negatif. Annahu apa hadis dan tersebut dalam hadis. Apa hadis annahu kana Annahu tak seperti kelakuan karena itu Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tahu biru ikut jalur sepuluh Yastawiyul bicara betul Sopo kanjeng Nabi Allah Allah Akibat kulli maktubatin ing dalem sakwise kapsunatan salat maktubah salat fardu. Salat marrotin kelawan dulu di ruang badan. Kalau guru saya yang bisa ditiru lah siapapun setelah kamu salam itu tersyirikan kronomulah atau krono nyari apati di umat ini mari umat kita bilang buatan jihan dan pengiling lagu mereka umat anak sito anihim berarti kurangi ketakasani umat Fa'ulimah wa qadir ini Opo anahu sak temene kelakuan. Yang selalu ikut saya kecuali amsi. Kadui kawuno. Opo ayyuk tiro. Opo yang sama kiaki sopa abdu minal istighfari. Sampai istighfar. Lailan yang dalam bumi. Wa nasar yang dalam awal. Sawakun tazakar Dunuban mu'ayyanatan yang yatazakar Sawakun ikut ukro tanda karo utawi yen to sawetara iku padha duka tanda karo utawi yen to ili sapa ambet dunuban ing pira-pira Muayyan akan kang tertentu <clears throat> Aulang ya tadakar utawa ora ini Sopo ambet di kalau begitu kalau Rasulullah saja seperti itu maka kita memang seharusnya memperbanyak istighfar siang dan malam. Baik kita ingat dosa-dosa atau tidak ingat. Wabidari takkan kawal gunung-gunung istighfar yakman dari aman al-abdu sopokallah min nuzulil malaik sangking tumi kahir kalah cukup alaihi ing ngatasi amal. Likaulihi kalau dikawin Allah Ta'ala wa makana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Wa makana orang-orang Allah sapa Allah mu'azzibahum iku zatkan nyiksa anas. Wa hum hal utaina yastaghfiruna iku padha jaluk sepuro sapa Allah tidak akan menyiksa orang yang beristighfar. Tanbihun utawi iki kudu kiri. Ya ta'akkaru dadi kokoh alal amri ing ngatasi kauno. Apa asratul istighfari? Apa akeh istighfar? Kullama taqaddamna fihi khairan. Kullama taqaddamna dalam semangsa ini Yakin annasu sapa manusa fihi ing dalem al-abad al-khairu ing mustaqbairon. Al-khairu ing kebagusan. Kalau begitu, seorang hamba itu harus memperbanyak istighfar ketika orang lain itu menyangka dia baik. Waktu huwa alim utawi filbani ini dalam hati ini adalah kita menjadikan iku ingatasi nulayani menggunung-gunung koyo. Sedangkan abad hamba itu pada dasarnya sebenarnya tidak seperti yang diyakini manusia. Jangan kiai adalah karena luar binasa. Lu Mustafa dikenal luar biadab. Jangan alim yang khusyuk. Padahal tidak khusyuk. Nah, Ustaz khusus harus istighfar. Iya, Maksudnya. Wa mandama lil abdi sariratun yaftabi yaftabi biha fid dunya wal akhirah. Wa mandama lakin dalam selaki lanjut lil abdi kaduwe sari rotun popo rasa kang yang yastabihu yastabihu kan dari isin Sopo kang duduh bisa kelawan roh fit dunia yang dalam nyawa lahir akhirah dalam akhirat. Fadhu kayu fadhu itu membuat orang malu. La tufadhih li fadhu kayu Salah ini moko utawi kang pantas di kalawan abad kasratul istighfari iku akhir istighfar. Wal khawfu lan wati ditalbisi maring bahure abad ngaran nasi dengan hati manusia maka yang bakat dia seharusnya memperbanyak istighfar dan takut takut memang diketahui oleh manusia Waktu kaulah teman-teman tulis jauh suka ulama. Asyarun nasi utawi tulis kono manusia. Paling jeleknya manusia Mari itu uang ya dulu nyono annasu sapa manuso fihi ing dalam man al khairu ing paling jeleknya manusia adalah orang yang mana orang lain itu menyangka dia baik Wahuwa alaihi alil fil batini ing dalam ala ala khilaf dalika ibu ing ngatasi nulayani mengkono-mengkono al Fa idza takhallaqu moko ing dalem nalikane gawe pekerti sapa man bima kelawan barang zonnahu kang nyono hu ing man annahu sapa manso fihi ing dalem man kana moko ono lalu ikut ini man hukmun atau hukum amru kafiro fa inna min syarti kami mengkosak temani iku samping syarat wong kang sempurna ayyashhada utawi yen to ngesini sapa kami ngesini sapa kami kamalahu ing nih kami wa nuqsahu wa naqsahu lan kekurangannya kami. Orang yang sempurna adalah orang yang apa adanya. Punya kelebihan, punya kekurangan. Ma'an sing dalam kalender. Liyu'tiyanna tiyanna. kullan min huma haqqahu supaya yang kau kali temen supaya yang kau kali temen sopo kami kulan ing sabun sabun suci min huma kamal wa kamal lagu wa nafsu haqqahu ing haqqi kullan haqqahu ing haqqi kullan minang syukri saking bersyukur wal istighfar dan <clears throat> bersyukur atas kelebihannya dan menerima atas kekurangannya. Dan wa majama lan ing gelem lakini langgeng sapa mana kisah itu kurang Fakwa moko utawi man tak takut nima ibu tetap ing dalam ngisori hukume perkara. Tasyahhadahu. Tasyahhadahu, tasyahhadahu. Kang nyekseni kang bersaksi sapa man hu ing ma min laksin saking kan kekurangan au kamalin utawa kesempurnaan. Fi halataini ing dalem tingkat lurus ini kami beda karuni. di anang lu tak temeni nafis nafis so ibu aini wadidin ibu wong kang anduweni peningan wasidatin kang iki bisilafil amin, kelawan layani wong kang sempurna fa innahu moko tak semenin, kamil sahibu ainaini iku wong kang anduweni peningan loro au ainin utawa peningan siji la tazal sama kang ora dedekan sapa kamil aina sahibatiha ing peningan konjoni ain Karena orang orang kalau tidak sempurna itu melihat dirinya itu hanya dari satu sisi saja. Kalau orang sempurna dia melihat dirinya itu dari dua sisi, dari kelebihan dan dari kekurangannya. Atau eh, dari kekurangannya saja dengan melihat dari satu sisi, cuma dia tidak menyalahkan kalau ada sisi lain. Wa qullah lan isi man ia dapat kodokan ini ini sopok iman nafsahu ing awak dewi ini iman ya dapat kodokan ini ini sopok iman nafsahu ing awak dewi iman fida likas ing dalam membunuh-bunuh tidak dikasih ing dalam membunuh-membunuh hilaful batin sedikit orang yang memperhatikan seperti ini sedikit jadi kalau ada orang menguji mungkin pesta terkena karena khusyuk mun santri lah adabnya memang bagus sekali lurus, sekali padahal menjauhkan itu seharusnya dia istighfar kepada karena ada orang yang memuji itu dia beristighfar wal ghalib lan utawi kaprai binasi ing manusia biasanya ini pada masa masa ini pada masa pengarang mahabbatuhum iku temenin nas likasrati krono nas keyakinan akeh manusia krono krana keyakinan keyakinane manusia fihim ing dalem fihim ing dalem anak, anak yang pertama fauqa ma yastahiqunahu ing dalem dure ya yastahikuna karena hati sapa yang pertama ku iman sedangkan biasanya sekarang ini orang lebih senang kalau orang itu orang lain menyangka dia lebih memiliki kelebihan maka semuanya punya kelebihan laki-laki punya kelebihan perempuan juga lebih banyak lagi tapi misalnya kalau orang sekarang itu lebih ingin kalau misalnya orang lain itu menyangka dia punya kelebihan yang lebih banyak. Abu Thalib, Misalnya ada seorang santri lah. Dia cuma hafal Imriti saja. Padahal cuma hafal Imriti. Nah itu dia senang kalau dipuji seperti itu. Padahal luput. Kalau ceritanya santri-santri dulu di pondok ini ada pelaku santri yang pelaku. Jadi kalau malam Jumat dulu di pondok ini libur dan santri-santri biasanya diundang ke kampung untuk tahlilan, serakalan. Ada salah satu santri orang pekerjaan ini cerita dulu pernah diundang ke kampung malam Jumat itu santri di pondok dia dulu ke bulan eh, Pak Tuhan, jalan orang ngaji, yakin aku jujur, Sedangkan dengan ustaz-ustaznya. Tapi yang diminta mimpin itu bukan ustaznya, tapi santri itu. Kok saya yang disuruh mimpin? Mungkin karena pakai sunnah Disuruh mimpin tahlil. Bingung. Udah rumah pertama tahlil, kita salah. Akhirnya dia, teman-teman, mau fatihah mereka Fatihah tak pun tidak bisa meneruskan apa setelah Fatihah itu kalau tak dengar. Akhirnya langsung afdol, langsung lahir ilmu. Kan orang tapi ada taklim siapa? Tapi terus itu. La ilaha illallah. Terus la ilaha illallah. Tak iso mampu. Dia harus mampu ada Dia bisa berdiri. Cara mampu adanya itu dia teriak. Allah Oh, Orang kampung heran, ya, ini tahlilan anu, ini tahlilan cap, satu ini tahlilan cap. Akhirnya doa, kemarin aku, kemarin tahlilan itu sudah selesai, mengelengkap itu. Ya, ini Jadi ustaznya itu nggak dulu, mana itu, kebulai itu ya. Dua orang orang, bingung dua kolam Muhammad Muhammadun wa Ali. Jadi yang sama macam ya. Ini yang kita kau kapok min amin. Penting ini dia Pak. ya. Itu orangnya masih ada. Kadang ke rumah. Kalau ini tidak itu pasti tetap. Itu salah satu dinamika pesantren yang lucu. Walzam. Peace. Walzam lana nukunus dhahiro al-haya atin isin. Al-haya asyari tegese isin asyari dalam mengenai. Fa innahu maka tak temani al-haya asyari minal imani biku saking kesempurnaan iman. Wa qad lah teman-teman min sebelum lama. Al-ibadatu utawi ibadah isnani wa sab'una baban. Iku loro wa sab'una lan berarti 72. Baban apa nih lampani. Ahadun tawi siji wa sab'una lan 70 71-nya fil hayati iku tetap ing dalam isin minallah bisa Ibadah itu terdiri dari 72 pintu yang mana 71 pintunya itu terdapat pada rasa malu kepada Allah. Wa wahidun lan tariyati fi jami'i anwa'il birri iku tetap ing dalam sekabehane piro-piro macam kebagusan. Iku tetap ing dalam sekabehane piro-piro macam kebagusan. Wa fil hadis dan disebut ing dalam hadis. Istahyu isi nur Rasulullah kabeh minallahi ta'ala saking Allah ta'ala hakul hayati kelawan sak nyoloni isi malulah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya qalu bodoh dawuh sapa inna tak meniki kau nastahyi atau nastahi bisa juga kalau di Kailan itu ada yastahi atau yastahi. Nah, tahyi iku isin sapa kita ya Rasulullah ya Rasulullah. Walhamdulillah kita lan utawi kalimat suci billahi tetap kagum Allah. Alhamdulillah kita sudah mandi. Kola kau sapa kanjeng Nabi. Laita ora ono Opo al-hayat syahmi Dari iku menggunung-gunung inna nasahi. Maulid yang syariat itu bukan hanya mengucapkan itu. Walakin tapi iman. Walakin naman lan tapi ini wong istahya dan isin sokongan minallahi saking Allah Ta'ala fal mau moko itu jek ngerso sapa ar-ruksah ing sirah ar-ruksah ing sirah wa malan perkara wa an kang mahari apa ar-ruksu ing mah wal batnah lan reksa wal batnah lan lambung perut wa malan perkara awal kang mahari kang meliputi atau nanyai apa al-batn wal yadhkur lil maut wal balya la hajji ila sapa man al maut sing pati wal balya lan kebusukan itu yang dimaksud dengan hayat syar'i kata Rasulullah begitu malu pada Allah Wa man utawi saban itu wong arada itu lama ngarepake sapa man al akhirah ing kebahagiaan akhirat. Ing kebahagiaan akhirat. Taroka mongko ninggal sapa zina zinatal hayati ing zina zinatal hayati dunya ing pepaiti urip ing dalam dunia. Aman moko utawi sabane uang, fa alai kula mengelakon sapa man zalika sing menggunung-gunung fal yahfazil ra'sa. Jadi hifzil ra'si wa ma'wa'a wa hifzil batna wa hifzil batni wa ma'wa'a. dari sing menggunung-gunung hifzil ra'si wa ma'wa'a wa hifzil batni wa ma'wa'a. Fakodistahara, maka teman-teman wis izin sebab man minallah Allah hakul hayai kelawan tak nyutoni isin. Wa kana lan ono al Fudail sapa Imam Fudail rahimahullah yaqulu ikutahu sapa Fudail. Khamsun utawi lima min alamat syaqai iku sangke piro-piro reci Loko. Ada lima yang menjadi tanda-tandanya celaka. Rupani khamsun al qurswatu fil qalbi atau ing dalam hati. Kalau hatinya sudah keras, hati keras itu tandanya tidak menerima nasihat. Wa jumudul aini lan atosi peningan. Wa qillatul haya'i lan isi'i e isin. Wa fit fid dunya lan temen ing dalam dunya mencintai dunia. Wa tulul amali langkawani angan-angan. Terlalu berangan-angan, terlalu berandai-andai. Wa kana al-bari rahimahullah taala lan kono sapa Imam Al-Bari rahimahullah taala. qulu ya kutawun sapa Al-Bari. Innal hayaa tak temene izin wal unta lan aring-aringan Toroko yang tumbuh yatruqani iku metu apa al hayat wal insa al qalb ing ati fa in wajada apa lamunmu apa al hayat wal insa fihi ing dalem al qalb maka lamunmu apa al hayat wal insa fihi ing dalem al qalb az zuhda ing zuhud wal wara al wara enggan kepada dunia atau moko padha mangkon apa al haya wal unus moko padha mangkon apa al haya wal unus wa illa lan ora nemu rohila moko kudalan apa al haya wal unus wa alamatul mustahil lan tetang teteng rewo ada buku ini fitdambi iku orang anak itu mibani al-mustahi ini ing dalam dosa wa alam dan utawi tengeri wong kabisin ada buku ini iku orang anak itu mibani mustahi fitdambi ing dalam dosa kul udawu itu. la alam muroja menawa-menawa perkara tinggal lagi. Di adabil ruku'i kelawan orang ini itu Kelawan orang ini itu oh, Ada mengistrori iku. Ada mengistrori iku orang anani tepti. Tidak senang biasa berbuat dosa. Bukan hanya tidak dosa, tapi tidak bukan tidak dosa maksudnya, tapi tidak senang biasa. Waktu itu kita lakukan teman jendak kon, sayyidi sopo Gusti Ingsun Ali Al-Musibi. Nyatanya Ali Al-Musibi. Rahimahullah Ta'ala. An makna kulihim saking maknane gawe ulama. La yakunu ora ono al-murid sapa santri sapa murid mustaqiman iku tak jejeg fit taubati ing dalam taubat. La yakunu ora ono al-murid sapa murid mustaqiman iku tak jejeg fit taubati ing dalam taubat. Hatta la yuk taban alaihi layak ubah alaihi malakus shimali kalau shamal itu menanya utara, kalau shimal itu kiri. Hatta layak ubah sehingga orangnya kan alaihi ing murid malakus shimali sopoh malaikat tiwo orang nulis dan bane dosa isrina sanatan ing dalam rombuluk sanatan apa di tahun isrina ing dalam rombuluk sanatan apa di tahun Imam Ali al ini pernah ditanya tentang maksud perkataan ulama perkataan ini seorang murid itu tidak bisa dia istiqomah dalam taubat kecuali apabila malaikat yang dikirim itu tidak mencatat sebuah dosa selama 20 tahun. Pertanyaannya, halil muradu anu untuk utai perkorokan di karapati, karepake, annahu iku sak kelakuan. kelakuan. orang yaqulu orang ora layak La yaqulu iku orang tumibo. Sopo murid fi maksiatin ing dalem maksiat aslan berbarisan. Apakah yang dimaksud perkataan ulama itu seorang murid berarti tidak bermaksiat sama sekali? Amin muradu anoto utai perkorokan kang dikarepake annahu iku sak temani murid la yusiru iku orang neketi la yusiru iku orang neketi sama murid bal yasuru balik torbar sama murid wa yastaghfiru lan jaluk sepuro publik alal kauni ing sak saknalika seketika itu cepat-cepat Allah itu cepat-cepat apakah yang dimaksud berarti tidak sama sekali berbuat dosa selama puluh tahun atau dia tidak terus-menerus berbuat dosa kalau berbuat dosa dia senantiasa langsung bertobat dan bertobat Faqala maqadahu sabro ahli al-sisi. Al-muradu utai perkorokan kang rakyat, astani iku kang kaping Jadi yang dimaksud bukan tidak pernah berbuat dosa sama sekali selama 20 tahun, tapi tidak terus-menerus berbuat dosa. Di anak muiza karena tak temani murid asal sadiq kang bener. Iza waqa iku jalan alikan itu ibu Sopo murid sedambi ing dalam dosa badaro moko aki-aki badara moko aki-aki karena seorang murid yang benar-benar seorang murid hakiki adalah orang yang apabila dia berbuat dosa badaro moko aki-aki sapa murid ila taubati mari taubat wal istighfar dan istighfar karena seorang santri hakiki itu kalau melanggar dia langsung melapor kepada pengurus bukan terus menerus kalau pengurusnya yang melanggar, lapor kepada siapa? Lapor kepada kepala pesantren. Kepala pesantren yang melanggar, lapor kepada ibu saja lah. Mana mana tak ingin kiri. Fan mana mongko dadi kebuset. Fan maha mongko dadi kebuset. Indah dari kahim dan sunan tobat taubat dan istighfar. Apa adzadu duso. Jadi santri hakiki itu adalah santri yang kalau melanggar dia langsung lapor kepada pengurus dan bertobat serta beristighfar. Bukan ketahuan kebonjak lagi malam-malam pas liburan celana rombongan. Saya tahu orang-orang tapi dia nggak melapor itu bukan santri, bukan santri hakiki setelah ketahuan masih gitu lagi yang benar yang mondok ya yang benar yang mondok ya. Pembuat mondok ya eh, begitu lagi ini bukan sampai hakiki alal asari ing atas silap tidak ada bekas sama sekali terhapus fala yajidu mampu orang nemu al malaku sopo malaikat syai'an ing siji-siji. Sehingga malaikat yang mau mencatat tadi itu tidak menemukan apa-apa. Kok ternyata tidak ada. Syai'an ing siji-siji yang tubuh kan oleh sopo al-malak ku ing syai'. Li'annahu krono tak temani kelakuan. Yang busuk iku menang sopo malak. Aksarok kalawan luwih minta min sa'atin saking tak waktu atau sak jam alal abdar menawa-menawa kawula ya tubuh alal abdar menawa-menawa lo ya tubuh iku taubat sapa abdu wa yastaghfirulan jaluk sepuro karena malaikat itu tidak langsung mencatat nanti dia menunggu sejenak, apakah santri ini mau lapor mau taubat atau tidak oh ternyata tidak melapor harus tidak apa kalau tidak ada rapor itu. Sudah ada yang menuliskan. Sekretaris abadi itu. di Malaikat, malaikat, malaikat pencatat amal itu. Rokit aktif itu, itu sekretaris abadi. Faidah nazimah, mengkoring dalam nalikani getun menyesal. Al-abdu Sopo nabuloh, wastal faroh lan jalur sepuro sopoh al-abdu, tarokat moko ninggal al malaku sopo malaikat kita tetap jadi ingin murid dosa. Summa yakfa mau kari-kari orang sakti annal malakai opo tak temani malaikat dulu. Layak tubani iku orang nulis toko ini illal ma'asi amin biro-biro maksiat al-kauliyati kang pengucap wal fi'liyati lan kang kelakuan. Ida talaffazu biha sahibuha ing dalem nalikane ngucap ing dalem nalikane ngucap biha kelawan kauliya maaf si kauliya sahibuha sapa wong kang anduweni kauliya kalau masih ada kentek hati itu malaikat belum menyadar Al-Qolam utawa Ngucap sebuah wong fa'alim tu moko weruh sapa ingsun kaza ingin mungkini kota kaza ingin ing Likau lihi krana sawi Allah taala fihi ma'in dalam kau qauli yang wal fitriyah kiraman katibin ya'lamuna ma tafalun. Kiraman piro-piro malaikat kang mulya katibina kamu poso nulis sama mereka. Kang poso nulis. Ya'lamuna perlu sapa kira ma ing perkara tak aluna kang padha nglakoni sapa sira kabeh ing ma. Wal ilmu wal ilmu lan ketahui oleh meruhi kita kitabati ikus sakliani fafham maqabrul Rasulullah. Fafham maqabrul Rasulullah. Nambah lagi. Jebron katanya. Nam, lagi, nambah yang tadi. Walzam. Sedikit lagi. Walzam. Lama terkobak kobak siro aidon. Halil mani Walzam ilhayat. Ya artinya meteorikun al-adal tim tokoh bertata kerama dengan baiklah kalian. Fakoh kolu fakoh sebabin jauh sebab ulama layan bagi orang hijau dirrojui kadui wong lanang dan wong weto gitu. ayat terlebah pokoknya itu nyuprik soporojul al ilma ilmu wal hadis dalam hadis hatta yang malam sehingga melakoni sapa rajul fi adami ing dalam ilmu tetap kono isrina ing dalam rong bulu sanatan apa tahun tidak layak bagi seorang santri putra atau putri yang mencari ilmu kecuali dia sudah melakukan sebagian adat akhlak Wa qalu la tarun wa qalu la Kada al adabu apa adab tetap promo. Ayyakuna iku yatoon apa al adab tudu sayidi iku rom pertelone agama. Tetap sama. Agama itu hampir saja agama itu dua pertiganya isinya tentang akhlak. Kalau ulan kamu sapa ulama man utawi kapan uang, taros kosos iku langsung milang-milang RT sapa man fil adabi ing dalam promo, krama Rojakan moko bali sapa moko bali sapa man min haitsu jaa saking endi ini Temuk kosos, kalau dia tak kramanya jelek berarti dia orang jelek kalau tak kramanya bagus tiga orang lagi. Kan? Wakalu lan dalu ya ulama man utawi sahabat wong la ada kan kang iku ora ana adab iku mujud lagu kang iman fala syari'at moko ora ana syariat iku mujud lagu kang Orang yang tidak punya telah sama berarti dia tidak punya syariat. Wala iman dan orang-orang iman itu muncul, Wala tauhid dalam orang-orang tauhid itu muncul, Berarti dia tidak punya iman yang sempurna, tidak punya tauhid yang sempurna. Maka berakhlaklah yang baik. Wa qalu la dalam ingat ingat ingat nilai. Daun-daunnya ini diingat-ingat. Kalau yang penting itu dicoret di bawahnya, dikasih tanda kalau di pondok putra setelah ngaji letak temannya buka, rekom musik di. Kalau di pondok putri misi ngaji musik musik. Dibuka lagi atau kalau bisa diingat-ingat dicoret-coret. Wakolu ngidin Wakolu lan nyawu Sopo lama. al abdul utawi kawuko Karena karena saya sekarang cinta ke belakang saya ada di depan itu songkok tuh yang Terus ini belakang strong ini ternyata kompak iya al abdu utawi kawula bercanda al abdu utawi kawula yang itu iku tumeka sapa al abdu ibadah ini kalawan ibadah al abdu ilal jannati maring suwarga santri itu dengan ibadahnya bisa sampai kepada surga. Wala yasilulan ora tumoko sabal abdu ila hadratillahi ma'i pengayoman Allah illa bil adami fi ibadah. Illa bil adami angin kelawan tepokomo fi ibadah Seorang santri dengan ibadahnya bisa sampai kepada surga. Namun belum tentu dapat memuja akhirat laki akhirat dengan Allah. Kecuali ibadahnya itu dengan sebab Waman dan utawi sapane uang lam yura iku lamun orang ngerto sapa al alim ing nandhas. Waman dan utawi sapane uang lam yura iku lamun orang ngerto sapa man al dan ing tetap promo fi taatihi ing dalam ketaati ketaatan iman orang yang tidak menjaga takrama dalam ketaatannya bahwa moko utawi iman mahjubun iku den alim alimi an rabbihi samping pangeran iman maka dia menjadi terhalang untuk bermuajah dengan Allah. Wakolu lantaran ulama tarkul adali mujibun litordi azan iku tau ninggal tetep kromo mujibun iku masibake di maring den tolak. Orang yang meninggalkan tata krama akhlak kepada guru, kepada ilmu, kepada kitab, kepada teman-teman, kepada orang tua, akhlak kepada Tuhan, maka dia akan bertolak. Mujibun iku masibake di maring den tolak. Paman mau usai sama sesuatu, asaah iku lamun agawe ala sapa al adabah ing tetep romo alam isapi ing atase lemek ikraton asa ibu lamun agawe ala sapa al adabah ing tetep romo alam isapi ing atase lemek ikraton rujja moko den tolak sapa ilal babi marif awam. Wa man asa al adab al babi wa man lan utawi sapane wong asa ati lamun akawi kalau sopeman al adab di tempat promo alal babi ing ngatasi lawan ruddat ila sayasatil jawabi kau ditolak sopeman mari gon ngajar tunggangan, mengajarkan juga Di tempat belajar menunggangi kuda. Kalau dia di ruang tamu berbuat jelek, akhlaknya tidak baik, akan diusir sampai ke Jadi itu juga berbuat jelek, akhlaknya tidak baik, akan diusir sampai ke tempat kuda, belajar naik kuda. Wa tahu ulama, mana solat orang engkau aulia Allah di toko di rohilo mari mengkau. ilana mari berkoro ilana mari berkoro bersolut kami itu mengkau toko ulama Dikas kasrotil akman kami itu mengkau sebuah awliya. di kasrotil akman kelawan agai piro-piro kelakuan wa inna ma wasalulan akibat ini mengkau sopo awliya. bin adadi kalawan sopo kromo wa husnil khuluqi lan sapuse budi pekerti wa husnil lan sapuse budi pekerti fa'lam qawlu sosro dari kahdimun kudunun ilzamun adab ya akhi ibnu ya wala tawkul an